Artinya azalian dan abadian. Wa min al-ma'lumi bil fitrah anna kaun al-maf'uli muqarinan li fa'ilihi lam yazal wa la yazal ma'ahu mumtani'un muhal. Dan juga sudah diketahui secara fitrah anna kaun al-maf'uli muqaral nifa'ilihi bahwa kalau sesuatu maf'ul yang dikenai pekerjaan selalu bersama dengan yang mengerjakannya lam yazal wa la yazal ma'hu dan terus bersamanya dan tetap bersamanya selama-lamanya ini mumtani'un bihal ini mumtani'un muhal sesuatu yang tidak mungkin dan sesuatu yang mustahil ini juga sama. Artinya ungkapan yang diketahui oleh setiap orang yang berakal. Kalau tukang yang bikin kursi, pasti tukang dulu adanya baru kursi. Ya Pak ya? Mesti itu. Dan itu yang dikatakan ma'lumun bil fitrah. Sudah diketahui secara akal dan secara fitrah bahwa al-maf'ul kemudian harus bersama-sama dengan fa'ilnya dari mulai awalnya azalian dan terus sampai akhirnya itu muhal mumtani' mustahil tidak mungkin kenapa tidak mungkin karena yang maf'ul yang dikerjakan itu pasti belakangan yang mengerjakan pasti duluan ini kaidah mereka qala walamma kana tasalsul al hawadis fil mustaqbal la yamna' an yakuna Rabb subhanahu wa ta'ala huwal akhir alladhi laisa ba'dahu syai. Tetapi kalau sebaliknya mungkin terjadi. Apa sebaliknya? Yakni ketika yang maf'ulnya sudah nggak ada, fa'ilnya masih ada. Mungkin apa nggak mungkin? Ya mungkin. Dia bikin lemari, berarti dia yang membikinnya sudah ada lebih dulu sebelum lemari. Kemudian sampai lemarinya rusak, Mungkinkah lemarinya rusak dalam keadaan yang bikinnya masih ada? Ya sangat mungkin. Enam. Eh, Maka dikatakan tasalsulul hawadis. Berantainya kejadian demi kejadian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang ditakdirkan mustakbal di masa-masa mendatang. La yamna an yakuna Rabbu Subhanahu wa taala wal akhir tidak menghalangi yang sangat mungkin bahwa penciptanya yaitu Rabbul Alamin adalah yang akhir setelah seluruh pencipta ah, seluruh ciptaannya hancur, seluruh makhluk-makhluknya binasa dan Allah hancurkan pada akhir zaman, maka Allah Subhanahu wa taala tetap yabqa. Dan ini sebutan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kuluman man fan. Semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di alam semesta ini akan fan. Fanin, akan sirna, akan binasa, akan lenyap, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika. Yang akan yabqa, yang akan kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tasmiyatul bil wajh, penamaan dengan wajah adalah penamaan ba'dil kul bahwa oh, Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dalam keadaan kekal selama-lamanya dengan sifat-sifatnya. Akan tetap kekal wajah Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus selama-lamanya. Maka dikatakan Ar-Rabb subhanahu wa ta'ala huwal akhir. Alladhi laysa ba'dahu syait. Allah lah yang akhir yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun. فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول demikian pula tasalsulul hawadith demikian pula beranternya kejadian demi kejadian di masa lalu di awal yang awal yang awal sebelum adanya langit dan bumi sebelum ada uh, manusia sebelum ada malaikat sebelum ada segala sesuatu makhluk <laughs> maka tidak mustahil secara akal bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan sudah lebih dulu. Inilah makna ayat Allah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang kata Nabi al awwal laisa qablahu syai. Allah lah yang awal yang sebelumnya enggak ada apapun. Dan Allah yang akhir yang laisa ba'dahu syai, yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Qala huwa al-awwal alladhi laysa qablahu syai. Fa inna Rabb subhanahu wa ta'ala lam yazal wa la yazal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala terus kekal selama-lamanya. Yaf'al ma yasha'u wa yatakallam idza yasha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berbicara sekehendaknya dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kalau dikehendakinya. Ini membantah ucapan Jahmiyah yang menyatakan bahwa sifat kalam itu berarti kalamnya harus selalu bersama Allah Taala selama-lamanya. Padahal dalam keadaan namanya sifat fi'liyah adalah terjadi kalau Allah kehendaki. Tidak terjadi kalau Allah tidak kehendaki. Tetapi sifatnya, kudrahnya, kemampuannya tetap ada selama-lamanya. Maka Allah azalian wa abadian, Allah dalam keadaan memiliki sifat kalam azalian wa abadian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam yatakallam idza syaa Allah berbicara kapan pun sekehendaknya dan Allah berbicara apapun yang Allah akan ucapkan maka ini sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala tetapi ucapan Allah Subhanahu wa taala akan ada kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk berbicara tetapi ketika Allah tidak menghendaki untuk berbicara tentunya tidak ada Qanifidina azakumullah. Kaulnya, Adapun sifat kalamnya selalu ada, yakni maknanya ma yasha'u wa yatakallam idza syaa'. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah katakan kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Berarti yang namanya yaf'al adalah berbuat sesuatu. Berarti ini berkaitan dengan sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah artinya kalau Allah kehendaki Allah berbuat. Kalau Allah tidak kehendaki Allah tidak berbuat. Tetapi kemampuannya, kekuasaannya Allah memiliki kudrah untuk melakukannya kalau Allah kehendaki. seperti maji datangnya Allah ke langit dunia. Itu masyiatullah. Kalau Allah kehendaki, Allah datang. Demikian pula wajah Rabbuka wal malaku safan saffa. Allah datang dengan malaikat yang berbaris-baris. Ini juga sama, fi'liyah. Sedangkan sifat-sifat lainnya seperti sifat rahmat dan seterusnya, maka itu adalah sifat-sifat datiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala taala memiliki rahmat yang sangat luas. Qul Dalilnya adalah ayat Allah wa Allah, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah melakukan apapun yang dikehendakinya. Atau ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Maka semua yang sifatnya fi'liyah kalau Allah yurid, Allah iradah, maka Allah kerjakan. Kalau Allah la yurid, Allah tidak menghendakinya, maka tidak terjadi perbuatan tersebut Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan Dul arsil majid fa'alun lima yurid. Dan Allah katakan walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Allah berfirman, kalaupun bumi ini semuanya bumi ini kayu-kayunya, pohon-pohonnya semuanya dijadikan pena wal bahr dan lautan menjadi tintanya seluruhnya dan ditambah lagi dengan sab'atu abhur dengan tujuh lautan lagi sebagai tintanya manafidat kalimatullah enggak akan habis ucapan Allah Subhanahu wa taala enggak akan berakhir enggak akan habis ucapan Allah Subhanahu wa taala ini qulna azakumullah sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha luas manafidat kalimatullah enggak akan habis ucapan-ucapan Allah Demikian pula Allah katakan dalam ayat lain. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalaupun lautan ini dijadikan sebagai tintanya untuk menulis kalimat-kalimat Allah. al bahru, niscaya akan habis lautan. Qabla an fada kalimatu rabbi. Sebelum habis ucapan Rabbku. Walau ji'na bimislihi madadan. Walaupun kami datangkan sejumlah itu pula. Tambahan-tambahan. Ini lautan yang seperti itu lagi. Lautan yang seperti itu lagi. Lautan yang seperti itu lagi. Lanafidal bahru. Walanafidal bihar. Akan habis seluruh lautan-lautan tadi. Sebelum habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khodimatina azakumullah jangan menyatakan bahwa kalimat Allah hanya ini. Quran saja. Sebelumnya tidak berbicara, setelahnya tidak akan berbicara. Kata siapa? Padahal disebutkan dalam Al-Quran bahkan nanti Allah akan mempertanyakan kepada Nabi Isa. Ya Isa, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilaihaini min dunillah? Ya Isa, apakah engkau memerintahkan pada manusia untuk menjadikan aku? ini maksudnya Isa, untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah. Ini Allah kisahkan dalam Al-Quran. Apa yang Allah akan katakan nanti kepada Nabi Isa dipersaksikan oleh seluruh kaum Nasrani. Seluruh orang-orang Kristen, Nasrani, Yahudi agar mereka mendengarkan. Lihat, ternyata Nabi Isa tidak memerintahkan kalian untuk menuhankan dirinya. Tidak memerintahkan kalian untuk menuhankan ibunya. Berarti Allah akan berbicara nanti Ya qiyamah. Demikian pula ketika disebutkan dalam ayat-ayat lain bahwa yaumul qiyamah nanti ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara maka malaikat-malaikat diam tidak berani berbicara apapun dan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih tetap memiliki sifat kalam dan ucapan-ucapan Allah tidak akan ada habisnya walaupun dicatat dengan tinta dengan sepenuh lautan dan semua pen semua kayu-kayu dan pohon-pohon di muka bumi ini menjadi pena-penanya ditulis sampai habis penanya, habis tintanya, dan ditambah lagi sab'atu abhur, ditambah lagi dengan tujuh lautan. Mana fidat kalimatullah, nggak akan habis kalimat-kalimat Allah. Dan lautaniku, itu lanafidat. Akan habis qabla an tanfada kalimatu rabbi. Akan habis sebelum kalimat-kalimat Rabbku habis. Berarti Allah memiliki sifat kalam. Yatakallam mata sya'a, idza sya'a, wa kaifa yasha'. Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara. Allah mengucapkan kapan Allah kehendaki dengan apapun yang Allah kehendaki. Qala wal muthbit innama huwal kamal al mumkin al wujud. Wa hina idin fa idza kana an-naw' da'iman fal mumkin wal akmal huwa taqaddum ala kulli fardin min al afrad. Maka kalau muthbit innama huwal kamal menetapkan sifat ini merupakan kesempurnaan bagi Allah. Maka yang wajib bagi seluruh muslimin untuk mengimani bahwa Allah memiliki sifat kalam azalian wa abadian. Jangan seperti ucapan Jahmiyah yang berkata Allah memiliki sifat kalam ketika berbicara. Sedangkan sebelum adanya ayat Al-Quran, Allah belum berbicara. Maka Allah tidak memiliki sifat kalam ketika itu. Ini sebodoh-bodoh makhluk. <laughs> Ajhalun nas wa awalun nas Jahm dan Safwan. <laughs> Yaitu yang alirannya dikatakan aliran Jahmiyah menolak sifat-sifat sampai mereka menyatakan demikian dalam pecahan-pecahan mereka. Karena ada berbeda pendapat sendiri di kalangan mereka. Di antara pecahan-pecahan mereka mengatakan kalau begitu sebelum ada ucapannya maka tidak ada sifatnya. Maka Allah menetapkan sifat itu merupakan kesempurnaan bagi Allah, maka yang wajib bagi seorang mukmin untuk mengimaninya bahwa Allah memiliki sifat sejak awal sebelum ada ucapan apapun Allah sudah memiliki sifat kalam. Sudah memiliki sifat kalam. Faidah kana an da'iman fal mungkin wal akmal huwa taqaddum. Kalau itu adalah mungkin, sifat itu memungkinkan, maka tentunya memungkinkan pula di masa-masa lalu. Kata mereka, ketika berbicara baru akal kita mengatakan oh ternyata mungkin berbicara berarti memiliki sifat kalam. Sebelumnya nggak bisa dipastikan kata mereka. Kalau sekarang bisa, maka waktu itu pun sesungguhnya bisa. Maha kuasa Allah SWT. Hanya saja Allah belum berkehendak. Dan kemudian Allah berkehendak. Maka bedakan antara sifatnya dengan kehendaknya. Sifatnya ada. Kehendaknya untuk berbicara tergantung Allah SWT taala menghendaki kapan dan sekehendak Allah SWT. taala. Maka yang benar adalah taqaddum ala kulli fardin min afradih. Berarti harus dahulukan dari kulli fardin min afradih. Kalau kita bicara makhluk tadi. Kalau Allah al-khallaq memiliki sifat pencipta. Apakah setelah ada makhluk atau sebelum ada makhluk? Sebelum ada makhluk Allah sudah dikatakan al-khallaq, maha pencipta. Demikian pula kalam. Sebelum ada kalam, sebelum berbicara, Allah sudah memiliki sifat kalam. Kapan Allah kehendaki. Sungguhnya sama. Hanya saja kalamullah bukan makhluk. Kalamullah adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang sama sempurnanya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau zat Allah sempurna, maka ucapannya pun sempurna. Tidak akan salah, enggak akan keliru, enggak akan berubah, dan dalam keadaan ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan yang tidak mungkin salah. kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan selanjutnya la yakunu fi ajza'il alam syai'un yuqarinuhu wajhin minal wujuh. Tidak ada satu makhluk pun di alam ini yang selalu bersama Allah. Tidak ada. Pasti akan ada belakangan itu makhluk dan pasti akan berakhir duluan itu makhluk. Nggak akan ada satu makhluk pun yang terus bersama zat Allah azalian wa abadian. Tidak ada. Semua makhluk akan ada ketika diadakan dan akan sirna ketika ditakdirkan. Semua makhluk akan ada kalau Allah katakan kun fayakun. Allah katakan kun jadilah, maka jadilah dia. Itu makhluk. Dan ketika Allah katakan untuk dihancurkan kun jadilah, maka jadilah kehancuran. Terjadilah kehancuran. Maka yang namanya makhluk gak mungkin ada yang yukarinuhu, Gak mungkin ada yang mengiringi Allah terus menerus dari awal sampai akhirnya tidak ada. Maka makhluk di awal terjadi setelah Allah takdirkan. Tadinya lam yakun syai'an madkura. Dan akan berakhir dalam keadaan sebelum Allah Subhanahu wa taala tidak akan berakhir maka akan berakhir lebih dulu. Datang belakangan, berakhir lebih dulu. Itu makhluk. Wa amma dawamul fi'l fahuwa aydan minal kamal. Fa innal fi'l idza kana sifatan sifata kamal fadawamuhu dawamul kamal. Demikian pula kelanjutan dan terus menerusnya sebuah fi'il. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan sesuatu, maka untuk terus dikatakan mampu untuk melakukan sesuatu terus menerus itu kesempurnaan. Maka kita katakan memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah dengan sifatnya maha kuasa untuk mengerjakan dan untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan itu dawam terus menerus. Itu sifatu kamal. Fadawamuhu dawamul kamal. Maka kalau terus menerus itu adalah terus menerusnya kesempurnaan. Maka bagi Allah kita harus menetapkan segala kesempurnaan. Qalu mereka berkata lagi. Wa tasalsul lafdun mujmal. Lam yurid binafihi wala isbatihi kitabun wala sunnah. La yajib mura'atu lafdhihi wa huwa yanqasim ila wajibin wa mumtani' wa mumkin. Sedangkan kalimat tasalsul sendiri. Tasalsul tadi tasalsul al-hawadith. Terus menerusnya terjadi kejadian demi kejadian. Ini juga sesungguhnya istilah mereka. Istilah baru yang mereka ada-adakan. Dan lafadznya lafadz mujmal, nggak jelas. Mujmal itu global. Lam yurid binafyihi, walam yarid binafihi, wala isbatihi kitabun wala sunnah. Enggak disebutkan adanya dalam Quran dan sunnah. Dan tidak disebut pula tidak adanya dalam Quran dan sunnah. Apakah ada yang menyatakan dalam Al-Quran atau sunnah tentang masalah tasalsul hawadis itu enggak ada? Tidak. Atau ada? Enggak juga. Enggak dibahas. Enggak dibahas nafyan wala isbatan. Liyajib mura'at lafdih. Untuk kita berpegang dengan lafaz tersebut mura'atu tasalsul ini adalah begini. Kenapa kita harus berpegang dengan istilah tersebut? Istilah yang enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam sunnah, enggak ada dalam ucapan para salaf. Istilah muhdas ahdasahu ahlul kalam. Itu adalah istilah baru yang diada-adakan oleh mereka para ahli filsafat, ahli mantik. Wahuwa yang qasimu ila wajib wa mutani wa mumkin. Dan yang namanya sulul hawadith itu masih dibagi lagi. Ada yang mungkin, ada yang mustahil, ada yang mesti. Ada yang mesti, ada yang mungkin, ada yang mustahil. Ini adalah perkara yang tidak bisa dijadikan lafat yang kamu pegang kuat-kuat. Karena belum tentu. Mungkin wajib, mesti ada. Mungkin mustahil, tidak mungkin ada. Mungkin pula dalam keadaan jawaz. Mungkin iya, mungkin tidak. Yang seperti ini nggak bisa dipakai istilah ini. Sudah selesai istilah dalam Al-Quran, istilah yang paling bagus. Kulluman alaihafan. alaiha fan. Semua yang ada di alam ini, di muka bumi ini akan sirna. Cukup dengan istilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Alam Rabbul alamin. Apa makna alam? Semua makhluk. Dan semua apa yang dilakukan oleh mereka itu alam. Maka siapa Rabbul alamin? Allah Rabbul alamin. Walhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah liman? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin. Penguasa alam semesta. Kenapa? Mereka mengada-adakan dengan lafat baru, istilah baru yang tidak dikenal oleh salaf, nggak disebut dalam Quran, nggak disebut dalam sunnah. Kenapa pakai istilah baru? Rahasianya adalah bahwa mereka bisa bermain pada istilah yang mereka bikin sendiri. Mereka bisa bermain-main pada istilah yang mereka bikin sendiri. Dan mereka nggak bisa bermain-main kalau istilahnya sudah disebutkan dengan baku dalam Quran dan Sunnah. Mereka nggak bisa bergerak di sana. Tetapi pada istilah yang mereka bikin, maka mereka akan bisa bermain di sana karena mereka sendiri yang bikin, mereka sendiri yang bisa mempermainkannya. fil muhalul mumtani' وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية فالتسلسل في المؤثرين maka tasalsul rantai kejadian saya terjemahkan mudah-mudahan tepat karena tasalsul itu artinya sesuatu yang berantai sedangkan hawadis adalah kejadian-kejadian rantai kejadian yang terjadi pada mu'athirin pada mu'athirin muhalan mumtani' li dhatih. Yani tasalsul fi af'alir rabb. Al-mu'thirin atau yang memberikan pengaruh. Kalau terjadi pada yang memberikan pengaruh, maka itu nggak mungkin. Mumtani' li dhatih. Wa huwa an yakuna mu'thiruna kullu wahid minhum istafada ta'thirahu mimma qablahu la ila ghayah. Kalau dia terjadi dalam keadaan dia memberikan pengaruh kepada yang maha menentukan pengaruh-pengaruh. Ini khonifina azakumullah tidak mungkin dan mustahil. Tidak ada yang kemudian menciptakan sesuatu. Setelah itu sesuatu yang diciptakannya memberikan pengaruh yang pada yang bikinnya. Kemudian yang bikinnya terpengaruh dengan apa yang diciptakannya sendiri. Khonifina azakumullah ada muhal. Tidak masuk di akal. Mustahil mustahil. Tidak pada makhluk apapun, tidak pada manusia, tidak pada malaikat, tidak pada benda apapun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap maha, maha kuasa dan tidak terpengaruh oleh makhluk apapun. Allah tetap memiliki kehendak yang mutlak. Kehendak yang mutlak tidak dipengaruhi oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala akan menentukan apapun itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Allah memberikan sesuatu pada siapapun, tidak ada yang bisa menghalanginya. Allah menentukan kejadian apapun, enggak akan ada yang bisa menolaknya. Ini qul bin a'azakumullah iman billah iman kepada Allah Subhanahu wa taala bi rububiyatihi dan juga beriman pada rububiyahnya dan uluhiyahnya.